<laughs> ya. Di halaman 52 untuk ibu dan bapak yang memiliki Quran yang sama, terjemah perkata ataupun Quran berwarna halaman 52 ayat ke-21. Namun sebelum kita teruskan tahsin, tajwidnya kita kaji kembali. Masih dalam revisi apa yang ditulis oleh Ibu Ibu Erni ini Ibu ya. <laughs> Tanya jawabnya sudah selesai belum? Itu penting sekali ternyata ya. Saya pikir-pikir memang orang kadang-kadang kalau dengan adanya tanya jawab eh, lebih cepat masuknya ya ketimbang orang tidak ditanya. Iya juga ya, kita ke rumah orang didiemin aja. Kalau ditanya berkesan, oh si Anu dari ini, dari ini. Makanya pentingnya silaturahmi itu ya. Itu orang yang bersilaturahmi itu kan dipanjangkan usianya, ditambahkan rezekinya, seperti itu ya. Ya permasalahan yang ada akan terselesaikan. Ketimbang kita di rumah terus. Kita nggak punya pekerjaan, kita silaturahmi, kita nggak punya apa. Silaturahmi dengan orang, sharing, berbagi, atau kita banyak kelebihan. Orang nggak punya, nggak punya, kita bisa walaupun tidak memberikan materi, bisa berupa materi, ya memberikan itu, bisa berupa nasihat atau apa saja ya. Nah ini pentingnya kebersamaan dan musyawarah serta bersilaturahmi. Di halaman pertama ini kosar, hukum mad dan kosar. Kosar ialah bacaan pendek atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang. Itu. Nanti apa contohnya? Gitu. Nah, kan pertanyaannya gitu. Apa, uh, apa yang dimaksud dengan kosar? Kosar ialah bacaan pendek. Atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa ada pemanjang. Babi bu, tatitu, atau ban bin bun, tantintun, itu. Nah, kemudian yang kedua, apa itu mad asli? Apa itu mad tobi'i? Mad tobi'i adalah uh, huruf kosar yang sudah ada pemanjangnya. Dan jodohnya, syaratnya itu ya. Ada syarat. Jadi, apa itu bacaan panjang? Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Alif, waw, iya. Kapan terjadinya pemanjangan? Kapan dibaca panjang? Kalau jodohnya. Berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris doma dengan waw mati. Itulah matobi'i. Karena kalau tidak pasangan tidak jadi mad itu Jadi harus pasangan <laughs> ya, harus jodohnya. Karena kalau huruf berbaris fathah dengan waw mati bukan mad, tapi huruf lin. Berbaris fathah dengan ya mati bukan mad, tapi huruf lin. Itulah yang dikatakan diptong ya, kalau dalam Latin. Nah ini. Jadi pertanyaannya, apa itu mad, mad asli atau mad tobi'i? Ya eh, itu juga ya. Apa bedanya mad asli dan mad tobi sama-sama saja? Hanya dalam cetakan Indonesia biasanya mad asli ini ditandai dengan baris berdiri, patah berdiri atau domah terbalik. Selain adanya di alif dan di hadomir. Karena kalau di alif dan kalau di alif mad badal di awal, kalau di hadomir itu masilah kosiroh. Sedangkan mad tobi'i terjadinya pemanjangan kalau pasangan. Kalau ada huruf yang berbaris fathah ya dengan alif dipanjangkannya. Berbaris kasroh dengan ya mati. Berbaris domah dengan waw mati. Itulah matobi, Gitu kan? Aha. Jadi apa itu matobi? Mad itu panjang. Tobi itu biasa. Biasa-biasa saja tabiat. Orang yang mem membacanya benar, orang yang punya tabiat benar, ini bahasanya bahasanya gimana ya? Jadi kalau kalau ada orang yang lagi makan di meja makan yang punya tabiat akan sopan santun. Tidak sendawan sembarangan kan menyebabkan orang apa gitu ya eh, kurang suka atau kadang-kadang kan ada orang yang sudah makan makan daging kemudian ada e, nyelip di gigi gitu ya. Dia langsung nah itu itu ada ada tata kramanya, ada sopan santunnya itu pakai tusukan gigi tapi ditutup mulutnya nggak langsung gitu itu geli orang lihat gitu kan nah ini tatak rama atau maaf oh, lagi makan kan tidak mungkin buang angin sembarangan nah ini orang yang punya tabiat tidak akan dilakukan seperti itu nah apa hubungannya dengan dengan pelajaran kita orang yang punya tabiat baca Al-Qur'annya tidak akan kepanjangan gitu loh karena matobi itu hanya satu alif atau dua ketukan tidak mungkin panjang jadi kalau orang yang punya, bacanya kepanjangan tidak punya tabiat. Nih ya, seperti tadi kan kiasannya, logika berpikir. Gitu makanya harus belajar itu itu. Gitu kan ada yang yang pendek dipanjangin, yang panjang dipanjangin. Ada yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin kebalikan. Ada juga yang panjangnya kepanjangan, nah, kepanjangan jangan. Nah ini. Gitu ya. Jadi pengertian mad, pengertiannya memanjangkan atau menambahkan bacaan ialah bacaan nomor satu, nomor kosar yang sudah ada pemanjangnya. Kalau berbaris fathah, bukan kalau fathah nih ya, kalau ada huruf, kalau ada huruf gitu ya Bu Erni. Kalau ada huruf yang berbaris fathah, dipanjangkannya dengan alif. Kalau ada huruf yang berbaris kasroh, dipanjangkannya dengan yamati. Kalau ada huruf yang berbaris doma, dipanjangkannya dengan omati. Itu ya ditambahin sedikit itu. Tapi orang maaf hum sih ini kalau fatah dengan alif, kalau kasroh dengan ya mati, kalau domba dengan waw mati itu juga bisa namanya juga ringkasan ya. Tapi kalau di, di, di lebih diberikan pengertian lain, setiap huruf berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Berbaris domah dengan waw mati. Nah pertanyaannya berapa panjangnya matobi'i? panjangnya dua harokat atau satu alif. Lihat halaman 33. Itu ya Bu ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan mad arid lisukun? Mad panjang arid baru lisukun mati ya, baru mati, baru dihentikan itu ya. Nah, nomor dua, nomor dua tuh mad mad tobi'i atau mad asli plus satu plus huruf kosar. Syaratnya jika dihentikan, yaitu bila dimatikan. Dengan kata lain, mad arid disukun ialah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf kosar yang dihentikan. Dimatikan membacanya, berhenti membacanya. Gitu. Kalau tidak dihentikan berarti tidak ada mad arid disukun, tidak terjadi. Berapa panjangnya? Dua sampai enam bukan delapan ini Ibu. Iya, iya. iya. Ini 2 sampai delapan kebanyakan. Dua sampai enam harokat atau satu sampai tiga alif. Jadi satu itu satu alif nilainya dua harokat. Jadi kalau tiga alif 6. Jadi itu dua sampai enam harokat atau satu sampai tiga alif. Lihat halaman tiga delapan Itu dulu ya. Nah, ini nanti Ibu Ibu Erni lagi bikin tanya jawab tajwidnya. Insyaallah lah. Baik. Tahsin kita surah Al-Imran ayat ke-21 ya kita akan meneruskan. Ini hmm. Iya, nih dari Bu Erni. Pak tajidnya dengan pertanyaan dan tajid untuk presentasi sudah selesai. Oh, iya. Uh, baik. Nanti USB-nya saya ini ya. Terima kasih tuh sudah ya. Iya, terima kasih saya baru bicara Ibu sudah bikin. Iya. <clears throat> Sama itu ya Bu ya dimasukkan yang indeks tercanggihnya kan belum dimasukkan USB. Itu itu belum saya garap karena memang indeks yang pertama aja belum selesai dibahas gitu ya. Sebetulnya e, perlunya beli buku bukan harus dibaca semua kan. Saya kadang-kadang dulu berpikir ya Allah itu orang-orang pintar, profesor, profesor itu bukunya segudang serumah. Kapan bacanya? <laughs> Gitu kadang-kadang Padahal ternyata mereka juga tidak dibaca semua buku itu. Jadi kalau ada masalah tinggal ngambil oh di sini adanya. Oh tentang ini adanya di buku ini. Itu dia tahu. Jadi eh, kadang-kadang ada satu buku yang habis dibaca, ada juga yang sebagian-sebagian gitu. Ini. Jadi itu maknanya ada indeks itu enaknya itu. Eh, saat kita dapat permasalahan tinggal buka, oh ada di halaman sekian, di ayat sekian, surat ini ayat sekian.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 Alladzina orang-orang yang yakfuruna itu mereka. Mana yang menyatakan mereka awalannya akhiran wau nun. Ya ya wau nun sisanya kan tinggal tiga kafaro ya. jadi yakfuru jadi mereka kafir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir atau enggak makai mereka juga kita sudah paham karena itu maknanya jamak ya lebih dari dua orang. Itu. kuahuma hum yakfuruna. Sesungguhnya orang-orang yang kafir bi ayatillah kepada ayat-ayat Allah wa yaqtuluna dan mereka membunuh an para nabi. Ayat itu dulu kan dia diutus nabi dan rasul nabi ke ya bedanya nabi kan kalau nabi untuk dirinya dan untuk kaum terbatas sedangkan rasul untuk umum ya diri dan untuk e, menyampaikan kepada umat <coughs> ini mereka bukannya beriman bahkan dibunuh nabi-nabi itu ya nah ini wayak Nabi Yin dan mereka membunuh para nabi bighairi hak bukan atau tanpa kebenaran wayak tuluna dan mereka membunuh alladina orang-orang yang ya ya'muruna mereka menyuruh bil qisti dengan berbuat adil minan nas dari manusia. Orang-orang seperti itu fabashirhum maka sampaikanlah kabar gembira pada mereka ini ngenyek ya. Bi'adzabin alim dengan siksa yang pedih. Itu bahasanya dikasih kabar kabarnya apa akan disiksa yang pedih. Kalau bacanya bi'adzabin alim lain. Di sini bi'adzabin Alim pedih. Kalau alim alhamdulillah bil alamin lain ya artinya. Ulaika mereka itu tadi yang membunuh para nabi dan orang-orang yang menyuruh berbuat adil, berbuat baik kepada manusia. Mereka itu, ulaika mereka itu alladina orang-orang yang habifat lenyap putus a'maluhum amal-amal mereka. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wa malahum dan tidak bagi mereka min nasirin dari penolong. Mereka tidak ada penolong. Allah tidak akan nolongin mereka. <laughs> itu Sudah jelas ya. Itu kan Nabi dan Rasul utusan Allah. Malah dibunuh bukan diikuti. Itu. Kita teruskan ya. Ini enaknya eh, memiliki terjemah perkata. Jadi ya, gambarannya ibu dan bapak yang sudah pernah punya inayah sama seperti itu, sama persis. Hanya bedanya kalau inayah itu per tiga juz. Kalau ini tiga puluh juz gitu ya. Jadi kalau untuk belajar indeks Quran ini lebih enak. E, dibawa kemana-mana, tipis tiga puluh juz itu. Di bawahnya sudah ada contekannya. Siapapun akan bisa gitu ya. Kok gitu kan saya nggak pesantren kan. Kan di bawahnya sudah ada. Ini kerjaan orang-orang pesantren gitu loh. Kita hanya membaca saja nggak jelas di kanannya ada terjemah Departemen Agama itu juga orang-orang pen, penting orang-orang pinter nggak jelas juga terjemah Departemen Agama nah kita mulai lihat tafsir ada tafsir Buya ada tafsir Pirzi Dalil Quran tafsir Ibnu Katsir tafsir tafsir Al-Misbah para Quraisy banyak sekali ya tafsir Jalalain nah itu dua jilid Nah, ini ya kita teruskan ayat 23-nya. Itu. Iya. Uh, dayat di Bogor. Iya. iya, nanti lah. Ini. <clears throat> Saya lagi bahas ini dulu pada Dayat nih. Kalau kalau mau bertanya sebelumnya ya bisa dipersiapkan ini. Alam Nasrah nanti kan. <clears throat> Baik. Ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. ألم ألم إدهار ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحفظوا يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات tat. Jadi panjang. Karena mad asli ketemu satu huruf hidup dihentikan. Itulah yang dikatakan mad ari disukun itu. Bukan ma'dudah. Ma'dudat. Bukan. Ma'dudat. Hamas ujungnya ya. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Kita teruskan. Ayat ke-25 ya halaman 30 halaman 53. Masih surah Al-Imran ya. Nanti ibu dan bapak yang membutuhkan untuk di rumah, kaset atau CD-nya silahkan. Tidak dijual ya, silahkan diperbanyak. Gitu. Kalaupun harus usahakan pengen kaset ya diganti kasetnya <laughs> begitu ya. Jadi tidak ada jual beli. Itu hanya infak penggantian kaset dan CD. CD yang ada banyak ya jamaah-jamaah memiliki diperbanyak dibagiin. Silahkan, silahkan gitu ya. Gitu. <clears throat> Kenapa tuh Pak Ari kalau kasetnya harus diganti? Ya kalau ada donatur yang yang ngasih kaset, ngasih CD-nya mah ya kayak kemarin Pak siapa tuh? Panarto, Panarjo ya apa ya? Uh, terima kasih sudah memberikan Quran terjemah untuk rumah yatim berapa tuh? Alhamdulillah ya. Karena saya tidak pernah uh, tidak tahu jadi Bapak kan harus terinformasikan saya. Biar itu Quran dipakai. Percuma ya ada Quran disimpan buat apa? Kalau disimpan jadi pajangan, kita pengen jadi bermanfaat kayak ini ya jadi paham gitu. Karena dengan terjemah kita akan menjadi paham. Karena kita terus terang aja untuk langsung menterjemahkan harus ilmunya harus banyak gitu ya. Bahasa Arabnya harus pasti, harus lancar. Nah, dan soroknya. Yang pintar bahasa Arab juga belum tentu. Belum tentu bisa menterjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Perlu belajar tafsir lagi gitu ya. Gitu. Ayat 25. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلمون Qul ma gitu. Jangan ma panjang. Yang pertama ma, M-nya yang panjang, ma-nya dilepas. Jangan Kulillahumma ma. Jangan. M-nya ditahan, ma-nya dilepas. Ma kedua baru. Nih, langsung ke ma kedua. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء qadir. Kul katakanlah. Kulillahumma katakanlah. Wahai Allah, wahai Tuhan. Ilah Tuhanku. Katakanlah. Wahai Tuhan, Malik yang meraja yang mempunyai al-mulki kerajaan Tu'til mulka engkau beri kerajaan. Mentasya. Siapa yang engkau kehendaki. Jadi Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kuasai. Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kerajaan dari apa? Dari siapa? Dari orang yang engkau kehendaki. Ada kan orang yang asalnya biasa-biasa saja dari kampung nggak ada apa-apa dalam artian darahnya nggak darah biru jadi pemimpin tapi tiba-tiba dicabut kepemimpinannya eh, ini. rajanya ya, kerajaannya. Nah, itu. Wa tu'izzu dan engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Waktu tuzillu man dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. dikal khair di tangan engkau segala kebaikan. Innaka sungguh engkau ala kulli syai' ala atas kulli segala syai sesuatu qadir maha kuasa. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Itu ya Allah yang menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup jadi mati. Nah, ini kuasa. Engkau masukkan malam fin nahar ke dalam siang, bergantinya malam dengan siang. Wa tulijun nahar dan engkau masukkan siang Siam bilail ke dalam malam berganti malam. Wa tukhrijul hayya dan kau keluarkan yang hidup minal mayit dari yang mati. Kita kan dari yang mati, dari benda yang tiada, dari tanah ya, dari ada tapi dari yang benda mati. Wa tukhrijul mayit dan engkau keluarkan yang mati minal hayy dari yang hidup. Yang hidup dimatikan. Wa tarzuqu man dan engkau beri rezeki man orang engkau kehendaki bigoir hisab dengan tidak ada perhitungan. Nah ini nih ayat 27-nya ya. Ini harus digaris bawahi, jangan cuma dibaca nih ya, coba nih. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين selagi masih ada pemimpin Islam, Muslim jangan cari pemimpin yang kafir. Nih, ini dalilnya, ini hadisnya, ini Qur'annya. Hadisnya ada, ini Qur'annya. La yattakhidil mu'minun. Janganlah mengambil orang, ya. Janganlah mengambil orang-orang mukmin al-kafir, orang-orang orang-orang mukmin. La yattakhidul mu'minun. La yattakhid janganlah mengambil orang-orang mukmin al-kafir al kafir orang-orang kafir, aulia sebagai sebagai pemimpin. Maksud bebasnya mah orang-orang mukmin tuh nggak boleh ngambil pemimpin orang-orang kafir, gitu. Min dunil mukminin dari selain orang-orang mukmin. Gitu kecuali kalau memang kita tinggalnya di Amerika dan <laughs> memang lain ceritanya ya di sana pemimpinnya pasti ya yaitu enggak eh, ya kalau enggak orang Islam ya orang kafir karena memang ininya ya masyarakatnya. Nah, ini kalau mayoritas, minoritas kan seperti itu. Kalau kita minoritas ya masa. Tapi ada juga yang pemimpin Islam. Nah, ini janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Min dunil mukminin. Ini biasanya kalau kampanye dipakai ayat, tapi memang ini ayatnya ini ya. Wa may yaf'al dzalik dan barang siapa ia berbuat demikian mengambil pemimpin orang orang mukmin mengambil pemimpin orang-orang kafir falaisa maka bukan maka tidak ada minallah dari Allah min syai dari sedikit pun illa an tattaqu minhum tuqah kecuali bahwa kalian pelihara diri dari mereka suatu yang ditakuti itu wa yuhadzirukumullahu nafsah dan memberi dan, dan memperingatkan kalian Allah nafsahu dirinya wa ilallah dan kepada Allah al-masir tempat kembali. Nggak jelas kan? Jelas tapi di bawahnya nggak jelas. Kita lihat terjemah perkata eh, Departemen Agama. Dan janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Itu. Jadi kalau orang beriman ya harus pemimpinnya orang beriman lagi. Barang siapa yang berbuat demikian, mengambil orang kafir sebagai pemimpin, aulia sebagai penolongmu, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat siasatnya dalam peperangan atau dalam ke, siasat kepemerintahan ada menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu akan diri akan siksanya dan hanya kepada Allah tempat kembali ini ayat 29-nya Qul ya قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله Jadi mau ditampak, mau disembunyikan, mau ditambahkan apa yang dalam hati Allah Maha tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangankan hatimu, Allah tahu apa yang ada di langit, apa yang di bumi karena Allah Maha tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tajidu kullu nafsim naf jangan nape jangan ya. Banyak yang bacaan e nafe jangan. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا Ada titik tiga, kalau berhenti di salah satunya, tidak boleh berhenti di keduanya. Karena sudah berhenti di muhdara, tidak boleh berhenti di minsu. ya. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا وبينه أمدا بعيدا ويحرركم الله نفسه Wallahu ra'ufun bil'ibad. ini ya ayat berikutnya nanti besok ya ayat 31-nya ini saya rekam sengaja awalnya sih saya juga nggak pede untuk rekam suara sendiri tapi banyaknya permintaan untuk latihan di rumah iya dan saya rasakan memang demikian jadi untuk latihan sementara suara saya cukup tapi untuk profesional nanti dengerin yang tadi pagi, tadi sebelum saya saya. Uh, tapi sebelumnya saya ingatkan sebaiknya tidak al dulu untuk belajar. Syekh Huzaifi. Banyak ya di toko-toko buku, di toko-toko kaset, di Senin, di toko-toko buku Islam beli MP3. MP3 itu 30 juta itu cuma satu keping. Dan harganya relatif murah lah ya, lalu 15 ribu 30 juta. Tapi kalau MP3 kejeleknya suka loncat-loncat ya. Yaitu kalau beli MP3-nya itu belas ribu, sepuluh ribu gitulah ya di toko-toko buku silahkan, toko-toko kaset. Eh, kalau saya yang miliki itu dulu nitip di Saudi gitu ya, satu kaset, eh, satu koper. Jadi 30 juta itu kalau nggak salah 11 kaset ya. Tapi sekarang kaset itu <laughs> sudah sudah kurang ini ya. Eh, saya pindahkan ke CD, ya, ke MP3, ke komputer lebih enak lagi. Jadi sebelum ke Al-Matrud sebaiknya uh, eh, saya Huzaifi dulu coba deh. Uh, Al-Matrud enak, enak ya uh, eh, soal bacaannya kan tapi uh, Al-Matrud itu kalau nggak salah dia bacaannya kan bacaan sholat gitu ya rekamannya. Sedangkan saya Al-Matrud itu uh, spesial untuk dia belajar coba deh. Gitu. Dua-duanya bagus. Hanya kalau Al-Matrud untuk untuk pemula terlalu cepat gitu. Kalau saya Huzaifi untuk belajar itu makhrajnya itu bagus ya, nampak pelan-pelan gitu ya. Tapi dua-duanya bagus ada Syekh Husairi, banyak lah ya itu. Uh, saya pembaca saya saya itu sampai enam apa tujuh gitu ya di komputer saya alhamdulillah itu untuk latihan. Gitu. Baik. <clears throat> ini Pak Ari hari ini ada ngaji ada ada ya insyaallah yang mudah-mudahan tidak hujan di Depok. Ada insyaallah. Baik, e, untuk merotal Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan untuk hari Sabtu surah as sofat ayat 52 sampai ayat 182 ayat 52 sampai 182. Baik, yang ingin mencoba kita teruskan ayat 31-nya ya, silahkan. Di 85 90 47 85. Tapi saya ingatkan kalau yang belum lancar eh, jangan sekarang ya, nanti kita bikin format banyak. Pak Hari saya yang belum lancar kapan nanti kita eh, bikin format untuk Sabtu dan Minggu. Bahkan ada yang minta untuk belajar terjemah perkata Eh, sudah ya kalau di rumah yatim sudah belajar terjemah perkata. Tapi di radio nanti kita lagi susun bukunya dari beberapa buku saya kumpulkan dulu. Biar ibu dan bapak bisa paham. Jadi kalau menemukan alladzina orang-orang yang gitu. Ya maluna awalan ya akhiran nun mereka amala mengerjakan mereka mengerjakan amila amala kan itu nanti di, jadi untuk memudahkan uh, melihat di kamus gitu ya. <clears throat> Baik. Assalamualaikum. Terus dicoba lagi ya, silahkan. Di puluh 85, tujuh delapan lima nih. Bu Joko, Bu Ati, Bu Agus nih ya. Ini ada Bu Guru juga DSD ya. Kayaknya hari ini agak sibuk nih. Indeksnya mungkin kalau nggak hari ini hari Sabtu ya di itunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini ya? Bapak Suparman Pak Suparman di mana ya? Saya pikir bahwa sudah lupa. Oh, iya, alhamdulillah ya. Nah, nanti eh, sebentar lagi akan ada ringkasan tajwid berserta contohnya lagi disusun. Dulu kan ringkasannya doang ya. Nanti ada ringkasan plus contohnya. Jadi bisa ngajar. Ini loh mad wajib mutasil ini ditunjukin nih matobi'i ketemu Hamzah gitu. Doakan aja ya. Udah udah semua biar semuanya sehat, tetap istiqomah. Istiqomah itu penting karena eh, ya kalau kita ibadah hari ini ibadah besok enggak kan enggak bagus ya. Harus konsisten, konsisten, continue. <laughs> baik, baik. Silakan. <clears throat> Ayat 31 ya. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kong, yang yang ing aja. Kul ing kun ada n-nya tetap. Kul ing kun tum gitu. Jangan kul ing kun tum, jangan. Kul ing kun tum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا jangan eh, bat, itu ifanya jangan kelihatan karena di sini iklab ya samar iya jadi eh, unsur n-nya dominan tetap bibirnya mingkem zurriyatan ba'daha gitu itu mah bibirnya dibuka walaupun saya nggak lihat bibirnya dimingkem kayak kayak orang bilang ember saya kan lagi bindeng nih ember gitu kan Zuriyatam. Bibirnya rapetin. Zuriyatam. Di kampung malah tidak pernah di, disamarkan. Saya belajar dulu. Zuriyatam. Tam. Tapi enggak ada samar sedikit. Zuriyatam. Gitu. Zuriyatam ba'duha min ba'di wa min Kenapa? Kenapa diteruskan? <laughs> Kan ada wakaf di situ. Ada wakaf kan? Al-wakfu aula, dihentikan lebih utama. Orang dikasih kesempatan sudah berhenti, sudah. Mim ba'd. Jadi wakaf disarof. Mim, tapi memang eh, kalau orang susah di situ daripada salah mewakafkan disambungin. Ya. Mim ba'di wallah. Tapi enggak enak ya. Karena biasanya di situ berhenti. Mim ba'd. hmm, dua-duanya kuat. Al-waqfu aula kan dihentikan lebih utama. Nah, eh, sebelumnya yang ada lam alif di atasnya. Iya, lam alif. Nah, kalau kalau di nomor ayat, nah itu dua-duanya memungkinkan. Sama gini lah, eh, itu suka kan? Lebih baik dihentikan. Rokok itu lebih baik dihentikan. Orang suka, saya nggak bisa bilang apa-apa walaupun haram-haram <laughs> gitu kan. itu nah, ya, Allah. <clears throat> عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مهررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها الشيطان الرجيم Terima kasih. Sama Pak Ari. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi menarik di ayat 31. Kun kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Apa akibatnya? Fattabi'uni. Kalau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhbibkumullah akan mencintai kalian. Ya. Jadi kalau mencintai Allah, Allah akan mencintai kalian. Apa efeknya? Wa yaghfir lakum. Dan Allah dia dia ampuni bagi kalian Zulubakum dosa-dosa kalian. Wallah dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Kul ati Allah wa Rasul. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Fa in tawallau maka jika kalian berpaling fa innallaha maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kalau kamu tidak taat pada Allah dan Rasul berarti kamu ingkar. Ingkar itu kafir. Gitu. Baik, kita teruskan ya. <clears throat> Ayat ke-37. Besok nanti kita ulang lagi nah apa ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum kumaha tuh. <laughs> iya ini. <clears throat> ya, silahkan ya. Ayat ke-37 masih di surah Al Ali Imran, keluarga Imran. Ini cerita tentang Maryam. Isa nanti ke sini kan? Itu ya Maryam. <clears throat> Islam itu lengkap ya. Ada ibu melahirkan tanpa ayah, itu Ada yang tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, Nabi Adam kan, diciptakan Allah. Ada juga yang Siti Hawa dari rusuk Adam itu. Nah, ini permisalan, perumpamaan-perumpamaan. Itu Siti Maryam kan itu ditiupkan oleh Allah ruhnya ya gitu. Kemudian jadilah hamil. Di ayat ke-37 ya. <clears throat> Surah Ali Imran. Besok kita teruskan dari ayat 31-nya. Ini nggak apa-apa untuk latihan. Tapi untuk latihan yang ini diusahakan yang sudah lancar. Yang belum lancar nanti kita bikin waktunya. Kita sepakati kalau nggak satu Ahad ya. Nah, nanti kita eh, lihat masukannya mana bagusnya. Hmm, terjemah perkatanya perlu nggak materinya gitu ya. Eh, kan penting juga. alladzina orang-orang yang. alladzi orang yang kayak gitu ya. Nah, nah ini. Di ayat ke-37 nih. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Nah, ini kalau ditanya yang ini uh, lebih utama mana? Di sini wa al dia al al-waslu aula disambung lebih utama di sini. Tapi boleh berhenti gitu. Kalau tadi nah yang ini Wa kaffalaha Zakaria. Di sini diputus lebih utama. Itu kan artinya gitu. Kalau kaflam ya al-waqfu aula diputus, di diwakaf lebih utama. Kalau sodlam ya al-waslu aula disambung lebih utama. Ada jawabannya sudah terjawab ya. <laughs> Di ujung menteng itu. Eh, nah ini ya. Kullama dakhala 'alayha Zaid كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب sayangnya وقتنا ya. Uh, آه، besok kita teruskan kembali Eh, ayat ke-31. Hmm, masih setuju ini tahsinnya diteruskan? Enggak ah Pak Ari, jangan ya boleh gimana aja nanti ya. Eh, surah-surah pendek nanti kita atur waktunya. Untuk indeks kan hari Rabu dari Kamis. Tapi walaupun indeks hari Rabu hari Kamis, hari-hari lainnya kita tidak ada salahnya ada ayat-ayat kita kupas. Karena kita sudah memiliki terjemah perkata kan. Dan itu yang saya harapkan ibu dan bapak bisa membaca sendiri. Mudah kok enggak paham terjemah perkataannya lihat ke kanan, lihat ke kiri. Ya kalau halamannya ada di kanan lihat ke kanan, kalau halamannya di kiri lihat ke kiri terjemah departemen agama. Enggak jelas terjemah departemen agama di bawah ada catatan kakinya footnote-nya. Nggak jelas juga nanti mulailah kita beli tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah gitu ya, nyicil-nyicil aja gitu. Tapi memang kalau Al-Misbah kan harus 15 buku ya kalau nggak salah itu. Kalau Jalalain 2 buku uh, eh, Ibnu Kasir ada yang empat, empat jilid sekarang ya, diringkas. Kalau saya punya yang eh, satuan-satuan. Uh, Baik, terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan. Saya sangat senang sekali apapun saran dan kritik dari ibu dan bapak. Karena saya sadar, apalah artinya saya ini kalau tanpa adanya ibu dan bapak. Karena semua acara ini bagus atau jeleknya, karena ada kebersamaan di antara kita. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Hari ulang tahun siapakah hari ini? Hari Jumuah, hari ke-14 di bulan November tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari Jumuah pagi kita kembali berjumpa Dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia Untuk Anda yang berulang tahun Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859 4785 sudah masuk sekarang Halo selamat pagi Radio Kayu Manis di sini Halo Halo. Ini dari Nia. Dari siapa? Dari Nia. Nia. Iya. Di mana Mbak Nia? Di Depok. Di Depok ya? Iya. Iya, yang ulang tahun siapa Mbak Nia? Uh, saudara. Eh? Saudara. Saudara. Siapa namanya? Uti. Siapa? Uti. Uti. Uti.